Alhamdulillah kita wajib wajib wajib seneng. Kulon jenengan sedaya kedah seneng, wajib seneng. Sebab nama Malam hari ini kita bisa memandang wajah para ulama, memandang wajah guru-guru kita. Karena memandang wajah mereka ibadah. Memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan. Niku nikmate kumpul kali para kiai, para ulama. Makanya di dalam satu syair tadi yang ilahi nasdilil firdausil ahla membuati wong soleh kumpulono. Zaman saat ini wajib manusia-manusia kumpul wong soleh. Ampun kumpul iwak peyek. Ya. Lah anak bae Gus iku lho iwak payek. Iwak Bayak apa Tahu Tahu akhirnya. Iwak Bayak juga tahu. Tetap ayu, asyik. Santri putri. Oh sok keliru mana, Gus. Santri wati. Santri putri. Kaya aku kaya. Padahal saya juga keliru tadi siang Gus. Makanya tadi kemarin ngelok ya, wong itu pinter agenda ilmu sitik kemakin luar biasa. Makanya jadi orang jangan sok kemakin. Makanya ketemu kepada para ulama bagaimana mereka-mereka mendidik mendidik kita untuk kenal kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berjumpa dengan ulama, kita yakin berjumpa dengan mereka wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah nur minallahu min rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bias cahaya mereka itu sampai ke hati kita. Nah ini kata yang yang yang badan burun kumpul ulama. Ngomongnya apa kumpul ulama? Orang penting. Wong <laughs> wong sing kaya ngono ki malah justru sing ora penting urip. Mboten, bukan penting urip. Orang yang seperti itu, orang yang tidak mau menghormat ulama, tidak mau menghormat para romo kiai, para wali-wali kita, orang sah urip. Percuma lah kowe iki urip berkat para wali. Alhamdulillah, maaf-maaf. Jawa Timur terutama Iki nek ora enek para wali, remuk. Ancur Jawa Timur. Berhubung bersama para wali masih ada ulama-ulama, masih ada ulama-ulama, masih ada fuqaha, masih orang-orang menjalankan aturan-aturan ahli sunnah. Kados ngeten aman bumi kita Indonesia ini. Makanya hati-hati pondok-pondok pesantren ini kados-kados ngeten niki sing aman dunya. Boten pondok kan Ono pesantren metu terus ngamuk rono ngamuk rene padu rono padu rene iki pondok sapa kok. Nggih, yeah, ngoten niki pondok Lirboyo ini luar biasa. Saya ini gelo urip biyen kok ora melu pondok Lirboyo aku. Nek melu sekolah nang kene melu modok, nang kene kan metu paling ora jadi gubernur. <laughs> Lah kesi polisi jadi wakil masuk aku jadi gubernur. Untuk jenggot kono ora duwe. Lah ya, lo istilahnya Masya Allah. Pondok-pondok pesantren ini, Masya Allah. Kita lihat di Jawa Timur saya, Gus, sebetulnya. Berkat para romo kiai kita, guru-guru kita. Saya ini kalau bisa kepingin mijeti beliau-beliau ini. Kepingin setiap saat kumpul. Dan hobi saya mijet memang. Saya kalau ketemu orang-orang tua, para kiai-kiai sepuh, itu saya anggap mereka adalah ayah saya. Karena saya belum pernah bisa khidmah kepada ayah saya sampai tua ayah saya. Usia saya 20 tahun ayah saya sudah meninggal. Jadi saya ingin bagaimana setiap saya berjumpa orang tua seakan-akan orang tua itu adalah ayah saya. Dan ayah saya pasti akan gembira sewaktu saya mendekati orang-orang tua tersebut. Makanya saya tidak pernah punya, tidak pernah ketinggalan orang tua. Tidak dikatakan saya tidak pernah yatim. Karena saya selalu berjumpa orang-orang tua. Dan orang-orang tua itu adalah ayah saya. Jadi nikmat lah niki mboten purun. Zaman kula riyen niku alit. Niki cerita sedikit. Niku bekas kiai sama ayah saya itu. Kobohan-kobohan. buat cuci tangan singgungnya go Itu ayah saya minum dulu terus saya digai, Coba bang saya. Bila nih. <laughs> Kopi cici cici lah modelmu kuwi. kau iki sing Cici. Orang cici, sing cici ki kowe. Justru tangan para wali-wali itu tangan-tangan yang luar biasa. Setiap saat membuka mushaf, setiap saat membuka kitab, setiap saat masya Allah tangan tangan yang masya Allah. Beda kalau tangan dewi saya pun jawil. Tunggu, orang di setri sing jawil jawil. Kadang sih enak dengan orang ini. Subhanallah. Tangan-tangan mulia. Di situ ada rahasia-rahasia Allah, rahmat Allah. Karena tangan wali ini luman. Ngono kuwi. Makanya itu pendidikan adanya cuma di pondok-pondok pesantren. Kados niki. Pondok-pondok pesantren sing model-model anyaran Islam jelas. Makanya Bu, Pak, Pak, kalau titip anak di ya pondok-pondok pesantren sing seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah yang mempunyai ikatan dengan orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak jangan dititipkan, tiwas anak jenengan mungkin jadi stres. Contoh tentang Solo. Solo aku sate ini. Pak di kawasan ini. jenengan paling anu gitu, sulit gitu. Solo nggih. Pokoke sate Solo. Ruwet-ruwet Wong tentang Solo ini, enten putra Anyaran. Waktu itu ini ceritanya ke Sisep. Geng Magelang. Waktu itu beliau itu datang ke satu majelis, orang daerah Jawa Tengah ngono kuwi kafe. kebanyakan tidak semua. Ini semua aku dikampleni wong Jawa Tengah. Alah beb penting Jawa Timur ngelek-ngelek Jawa Tengah, neng Jawa Tengah ngelek-ngelek Jawa Timur orang ngono aku. Saya tidak pernah ngelek-ngelek Jawa Timur. Wakil gubernur kaya ngono. Luar biasa, Dok. Bendino nelpon, bendino SMS, piye. Saya ini HP saya ini agar untuk Gus Ipul, guyu, kakak, kakak. Suaranya beda sendiri di telepon. Sing nagih-nagih hutangi nangis suarane kan. <laughs> Gosipol kok kok kok berarti Gosipol ini sing nelpon. Iya. Cerita berarti mau solo. Tahu-tahu ada anak ada orang meninggal di tetangganya. Wong mana meninggal. Mayit jenazah di keranda situ. Bocah ini nganggo katok jin, klambine ireng. Gawa kamera syutingan. Menet. Mu penguin nyuting tak. Disoting sing mayit iki disoting, kok sing diasinan disoting siji-siji. Mupo ngono. Lah si ceritane Gus Yusuf niku tanglet. Mas niku sapa to Mas? Wong iki semu penggo soting karena niku puterane. Astagfirullah. Iki wong nek ora mondok iki ngono kuwi. Enek mboke mati iki malah nyotang-nyoting wae. Ora maca Yasin, ora maca tahlil, ora maca Quran, nyoting. <laughs> Malah sing yasinan disoting diketokke raine siji-siji. Lah kaya rada aneh lah. Makane nek duwe anak iki pondok no salah ngene iki. orang pondok-pondok antik-antik itu, Saya kasuk anjing. <laughs> Kasuk anjing lah bini kadang. Enten boleh sing ten Solo. Ten Solo <laughs> ini ziarah kubur Dilalah kula nggih ziarah. Niki ceritanya, nyenek nyenek wong Solo ini, Ziarah kubur kula ke ziarah bapak kula ini, Dilalah neng kono ki wong ziarah keluaran Jakarta. Asline ya wong Kediri. Asalnya Kediri. Tak tahu dari mana Mas? Kediri. cuma orang kenal orang kenal pondok. Kediri bagian mana orang mudeng gue. Orang pernah mengelir boyo, orang pernah ketemu Mbak Idris, orang pernah ketemu Mbak Anwar, dan pernah ketemu Mbak Kafah. bihi, Masya Allah. Saya membaca ini, Masya Allah, Mbak Abdullah tanya. Mbak Abdullah, Masya Allah. Saya ingat terus sama Mbak Imam tadi, Mbak Anwar ini saya panggilnya Mbak Imam, Mbak Imam terus. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau menyintai saya dan saya bisa ketemu beliau di sana. Amin ya rabbal alamin. Waktu itu saya waktu ziarah subhanallah orang dua ini yang perempuan pakai rok kato al Kato Katok sekali loh di atas jempol kelambini kercanglongan rok. Saya tanya kenapa mas kok pakaiannya begitu istri anda dan anda sumuk. <laughs> Eh, drun, drum, sumuk semua Lha nek luwe ben ora sumune kabeh malah. Malah penak lho. Lah kowe iki ngopo to, Bib? Wong ziarah kok dadak mandeng rono mandeng. Lah terus piye wong iki mlebune ya lewat karepku pak, Aku yasinan yasin wal lagi hakim innakalla. Delalah ada makanan bagus. Lah Tak pikir mubazir tau diculke. Lah Sewaktu saya ini anu, tahu-tahu mereka ini gawa gombor ini singgung nyiram wit tanaman ini Atau ceret sing kaya ceret gede napa nih ten gede Gombor. Nah di sini banyu. Niku ruah niku sasi ruah. Si lumayan ngerti ruah barang. Marane kubure eh, eh, disiram ini siram ini orang nalil orang yasin. Hai bapak, hei papi, hei mami. Ini aku nih mantu mami. <laughs> Ya. Cek lumayan iki rodok ngerti berarti iki paham bahwa mayit iki mudeng nek nek teko. Cek lumayan lho. Cek lumayan timbang sing ora percaya blas. Ngopo tahlil rasa iku rasa aku tak critani nang sing kuwi. Iki gambar. Wis adem, wis adem. Adem nggih mi, mami dingin, dingin. Eh, sing jawab bojone dhewe. Dingin ora kelaben. Ya ora kelaben. Lagi <laughs> gara-gara orang mondok. Jadi ini orang mondok ngono nek bapak e mati ya kok digembar ngono ta. Dadi Bu Ma alangkah rekosone awake dhewe mati nek duwe anak ora iso tahlilan. Duwe anak ora iso yasinan ora iso ndongake rekosone rekoso niku. Awake dhewe amale sithik duwe anak gor gemboran ngono ta. Papi, <laughs> saya pulang dulu ya Papi. Pamit. Terus lagi ngopo? Papa papi wae anak nasi yang sisi. Waktu itu saya masih ziarah no, tahun jawel-jawel. Hei, eh, orang itu haram, syirik, fitnah. Wang iya. Zolo, Kediri masih mulai rada enak sing Dalam-dalam ini ya suwe enak. Tapi aja melu-melu wong Kediri. ini melu opo ini wong Kediri. cuma melu sing dini. Semenjak saya ditanya, menurut Habib itu Yasin tahlil itu bagaimana dalilnya?" Waktu itu yang tanya wong Kudus. Wong kudu sangat dalilnya Pak. Saharwani kira-kira tahlilan mboten? tahlilan ya wis dalile. Nek enek wong kediri takok tahlil, Mbah Idris kira-kira tahlilan mboten? tahlil ya wis dalile. Mbah Anwar kira-kira yasinan mboten? yasinan ya wis kuwi dalil ora tak takok dalilmu mumet. Kowe iki wis al peko wal pekoat. Mudah. Maca kitab kangelan ora iso bahasa Arab, ora mudeng apa-apa. Ngono cek kok dalil, tak terang ke yora ya mudeng. Wis melu sing wis wis sing maca-maca, awake dhewe iki luar biasa nih, Nikmat Allahumma ja'alna minal katutin. Mudeng. jadi dongo kesuwen, saya beli resep bagi orang yang kulino melek bengi raiso, tapi nih nonton bola iso. Subhanallah nih nonton bola iki jam piro iso tangi. Subhanallah. Kok iso ya? Nek tahajud raiso. Saya nggak tahu, jam, aku lagi ora cerita wong kediri aku dhewe. Tak setel jam ngunene buanter. Karo miso-miso barang. Ngene lagi, Paling gak tak kapan pak turune. Tapi nek bola jami urung murup wis tangi wis. Apa sebab? Sebab cinta. Makanya kurang cinta sama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tadi saya mau cerita apa lagi? Cerita guys Oh sing jawil-jawil ning kuburan. Aji. Ning kuburan jawil-jawil haram syirik bid'ah. Soalnya orang yang meninggal tidak ada hubungan sama yang hidup. Oh, tidak ada. Itu percuma. Mbok dungani yo ora tekan ki lemah kok. Wis menungso wis dadi bangkai oh ya wis. Bapakmu di kuburan kono. Oh ya, permisi. <laughs> Jalan saya. Kebetulan saya ini al kelebet. Ah. Kepingin almuyu. Tak boleh kuburannya bapak e. Di sana kuburan bapakmu dia aku tak nguyuh ning Oh, astagfirullah tidak boleh. Lah kok tidak boleh wong ini bangke ora nek apa Kata kamu tidak ada hubungan sama sekali, tak uyuwi ora masalah. Lah kok kowe sing ngomong kuwi bapakku. Berarti kowe yakin ning bapakmu sing urip sing ngerti, ngerti. Ya wis, berarti ndonga ya No diuyuhi orang itu, ini orang enak tak uyuhi padha karung gon-gon linyo. Jadi akal ini kadang ini wis buntet kaya ngono Masa rumah rumangsa nek suka Arab Saudi itu mesti wong hebat. Ini ulama datang dari Makkah Al-Mukarramah. <laughs> Oh ya. Dren-dren jenggot loro ngono tok dicoba-coba. Didawake pelintar pelintir tekan ngisor. Allah Ta'ala. Allah. Nek kor gelak galakan ngono aku luwes galak, terus. Cuman nek tak galaki ora nek sing mlebu Islam. Kabeh dhewe oh, adane teng mriku ngamuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ada apa azan kaya ngono. Azan iki mbok sing Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong mlebu Islam. Allahu Akbar lho. Boleh ada ki sak karepmu sing itu Ora sak gula lagu ora apa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar entuk. Cuman kira-kira dirungokke kira-kira wong gelem tangi ra? oh Apa aja kok kaya ngono. lain mana? Islam itu meluat indah. Aja mbok gawe karepmu dhewe, Dren. Wis saka Arab Saudi mulai tekan Kediri wani nantang pondok Lirboyo. Kowe iki sapa? Arab nantang para kiai sing kaya ngene iki kowe iki sapa, Dren? Bar menang jenggot ngono Ya aku termasuk iki termasuk. Tapi beda jenggot ini jenggot mahabbah kok. Mahabbah kali baik. Idris, kali para kiai, bahan warung ini mahabbah. Insya Allah titip neng pondok itu lebih selamat. Saya mengatakan sekarang, wahai putra-putriku ojo titip nenggon. Maaf-maaf nek sing kepatut. Nek wis kepatut ya ditoke wae pondok pondok. SD, SMP, SMA. Orang mungkin pinter lah. Titip neng sah, atau pondok-pondok pesantren. Allah pinter. Soalnya SD, SMP, SMA, ben anak pejabat ya ben karepmu. SD, SMP, SMA ki ora mung ndek pinter, soalnya pelajaran agama seminggu kok dua jam tok iki terus piye? Iso pinter sekondi. Se seminggu dua jam pelajaran agama. Nek ning pondok, oh, umumnya kerong jam tok dalam satu minggu kan mesti pinter lah. Dan tidak ada orang-orang yang ahli agama itu jadi wong miskin ning donya orang enak. Para ulama, para ulama, para fuqaha, mereka orang-orang yang kaya raya. Habib Umar yang baru datang di sini. Dan Hafid, sak rombongan. Kita wong sak menuhakai biaya ini pira juga. Coba kira-kira wong dunia iso ngopeni ngono ora? Ora iso. <laughs> Habib Umar itu tidak pernah lihat paspornya. Paspornya itu tahu-tahu wis tekan pesawat. Kuwi jadi ulama. Semua makhluk disuruh tunduk kepada ulama. Karena Allah cinta kepada orang itu, makhluk semua suruh cinta. Aja wedi walah beb, yang mondok paling jadi ini mudin. <laughs> Terus mungkin cita-citamu kecendaan. Bukti ini wakil gubernur, mom santri. Nah, bukti contoh, contoh kan ini. Tapi santri beling nih. <laughs> santri beling. Wong anak mlebunen yo anu dadak urusan sarung barang ngopo dadak ditarak-tarik. Ya sekno sak sarungmu sisa. <laughs> Sir wali sirnya wali ana ning kono Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita anak-anak yang soleh-solehah ma'had ini untuk pondok putri ini insya Allah menjadi pondok yang diridhoi Allah dan Rasulnya mendapat rahmat dari Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberkat Fatimah Zahra ببركة Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha berkat para salafus saleh dan berkat para bunyai yang ada di tempat ini semua insyaallah santri putri kita semuanya mendapatkan keridoan dari Allah dan kemudahan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu. Begitu pula seluruh santri-santri pula yang ada di Lirboyo semuanya insya Allah termasuk santri-santri yang dilindungi oleh Allah dalam kemaksiatan, dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan mereka semuanya, insya Allah santri dan santri putri kita, semuanya mendapatkan kemudahan dalam mengamalkan semua ilmu, memahami semua ilmu dan menularkan ilmu yang bermanfaat dan dikabulkan semua hajat-hajat zahiran wa batinah. Amin ya rabbal alamin.